<clears throat> yang pada pembahasan lalu kita telah selesaikan pada hadis nomor 1870 hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menceritakan atau menjelaskan doa di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rzuq ala Muhammadin hutan Ya Allah <clears throat> jadikanlah rezeki untuk keluarga Nabi Muhammad SAW adalah makanan pokok atau sesuatu yang sekedar bisa mengenyangkan atau mengganjal perutnya saja. Menunjukkan kepada kita betapa beliau saw memilih dalam kehidupannya adalah hidup yang penuh dengan kesederhanaan. Demikian pula untuk keluarga beliau saw. Karena itu Ibnu Billah rahimani Allah wa iyyakum Ini menunjukkan kepada kita betapa ya, hidup sederhana akan mengingatkan kita banyak dengan kehidupan akhirat. Lebih banyak untuk ibadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa membutuhkan akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda manakala seseorang yang diberikan kepadanya berbagai macam kekayaan, kecukupan, maka kebanyakannya ya yang terjadi adalah banyaknya orang-orang yang menyimpang atau menyeleweng dan banyak melakukan maksiat dengan sebab apa? kekayaan kekayaannya atau harta yang melimpah yang ada pada dirinya. Karena itu ma'asyiral muslimin, nah hal ini bukan berarti kita dilarang untuk kaya, boleh kita menjadi orang yang diberi kecukupan atau kekayaan. Tetapi kita berharap ya kaya yang kita harapkanlah kaya yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. <clears throat> Qala mu'allif rahimallahu taala Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Pembahasan berikutnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat beliau juga menceritakan ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perhatikan ma syabi'a alu Muhammadin keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang ma syabi'a tidak kenyang ya Siapa yang tidak kenyang? Alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alu Muhammadin yang dimaksud di sini al muradu bi alu bi ali Muhammadin ai azwajuhu wa mai ya na'am Baik. yang termasuk dari keluarga apa Nabi Muhammad sallallahu istri-istri beliau. Demikian pula yang dimaksud juga diantaranya adalah yakni seluruh orang-orang yang berada di bawah tanggungan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah itu berupa pelayan-pelayannya, pembantu-pembantunya, termasuk anak-anak yatim yang tinggal bersama beliau atau anak asuh beliau dan sebagainya. Maka semua yang termasuk ini masuk dalam pengertian alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluarga Nabi Muhammad sallam kenyang." Ya, mundu qadimal Madinah tak sejak datang ke negeri Madinah ya min ta'amil bur dari makanan yang berupa bur burito gandum atau jenis ya tepung atau gandum Tala salayalin tibaan selama tiga hari berturut-turut hatta kubido sampai beliau dicabut ruhnya atau diwafatkan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sekali lagi Rasulullah kata Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal Madinata min ta'amil bur. Fala salayalin tiba. Tidak pernah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenyang dari makanan berupa bur atau tepung atau gandum sejak tiba di kota Madinah selama tiga hari berturut-turut. Ya, artinya apa? Nah, beliau dan keluarganya tidak pernah di rumahnya itu selalu ada makanan yang bisa mengenyangkan perutnya. Ya, apalagi sampai tiga kali tiga hari berturut-turut misalnya hingga kenyang, tidak pernah. Ya, nah kadang hari ini ada makanan, besok kosong, tidak ada makanan. Atau dua hari ada makanan, setelah itu belas, tidak ada makanan sampai berhari-hari. Demikian seterusnya dan seterusnya. Perhatikan ya, Allah Ya, Nah, beda dengan kita. Iya. Kalau kita setiap hari ada makanan terus. Iya, Ali. Begitu ya. Meskipun santri makan tempe tapi tiap hari ada terus makanan. Ya, masih ada yang bisa kita makan. Tapi subhanallah, perhatikan. Keluarga Nabi SAW digambarkan Aisyah bahwa sungguhnya keluarga Nabi SAW tidak pernah kenyang tiga hari berturut-turut. Ya, berupa makanan sekedar dari bur. Bur itu kalau kita dulu di Yaman itu adalah tepung yang kasar ya beda dengan tepung yang halus yang dakit yang lembut ya dari gandum kalau bur ini kasar itu pun Rasulullah tidak pernah keluarganya makan selama tiga hari berturut-turut dengan tepung dari bur ini tadi ya selama tiga hari berturut-turut ya menunjukkan betapa sedikitnya makanan yang ada pada keluarga Nabi Muhammad tetapi subhanallah bisa hidup dan bisa naam beribadah kepada Allah dan banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang perhatikan ya ikhwan, iya, hendaknya kita bisa bersyukur kepada Allah. Ya, sampai digambarkan oleh Aisyah bahwa beliau dan keluarganya tidak makan ya dengan kenyang selama tiga hari berturut-turut sejak beliau hijrah dari Mekah menuju ke Madinah ya na'am hatta tubida sampai dicabut nyawa beliau oleh Allah taala yaitu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita lanjutkan hadis berikutnya karena masih ada kaitannya. Perhatikan. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis nomor 1872. Qalat, beliau mengatakan, "Ma akala alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya akla na'am aklataini fi yaumin illa ihdahuma tamrun. Ya, kata Aisyah pula, beliau radhiyallahu anha mengatakan, akala tidaklah makan alu Muhammadin keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam aklatain dua kali makan fi yaumin dalam sehari illa ihdahuma kecuali salah satu dari keduanya berupa tamrun berupa tamer kurma saja Ya, berikan ini. Tidaklah makan keluarga Nabi Muhammad saw Maknanya adalah beliau, istri-istrinya, anak-anaknya, demikian pula ya pelayan-pelayannya, semuanya yang ada dalam rumah tangga beliau tidak pernah makan dua kali makan dalam sehari kecuali salah satunya itu mesti berupa kurma. Mungkin satunya berupa tepung yang lezat yang enak dicampur dengan kuah ataupun mungkin ada daging sedikit. Namun mesti satunya nanti entah itu paginya, sorenya atau malamnya, maka berupa kurma saja dan air minum. Itu saja. Perhatikan ya, Ikhwan. Ya. Nah, jadi dari hadis yang mulia ini eh, Aisyah radhiyallahu taala anha menggambarkan bagaimana keadaan kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Beliau bersama dengan istri-istrinya, anak-anaknya, pelayan-pelayannya yang hidup dalam rumah tangga beliau, maka kehidupannya subhanallah sangat-sangat sederhana sekali. Ya, mari kita bandingkan dengan diri kita yang makan subhanallah selalu cukup dan ada. Tidak pernah kita terlambat dari makan, minum dan seterusnya. Kemana? Ya. Baik, barakallahu fikum. Ya. Nah, jadi beliau tidak pernah mengalami kekenyangan Beliau tidak pernah makan dua hari dalam sehari kecuali satu hari satu kalinya makan berupa kurma. Artinya tidak pernah misalnya daging terus atau tepung gandum terus, tapi terkadang makan paginya mungkin gandum, besok, uh, malamnya tinggal makan kurma saja. Artinya di sini beliau sering banyak kelaparan, sering banyak kekurangan, dan seringnya adalah naam kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nanti akan diperlihatkan pada dalil-dalil yang berikutnya akan lebih ya mengenaskan lagi. Nah, maka ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Dari dua hadis ini kita bisa ambil gambaran dan juga pelajaran yang penting. Yang pertama, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya benar-benar keluarga yang zuhud ya zuhud dan juga berpaling dari kesenangan-kesenangan dunia ya yang begitu banyak ya betul nah berpaling dari kesenangan-kesenangan dunia atau berlebih-lebihan dengannya Andaikan Rasulullah SAW mau melakukan visa, betapa seringnya Rasulullah SAW mendapatkan kiriman ataupun juga ya dari harta ramasan perang yang bagian beliau adalah seperlimanya dan seterusnya. Banyak bisa dia bisa menghidupi keluarga dengan kehidupan yang mewah kalau mau dan para sahabat pun juga siap untuk itu menanggung kebutuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau tidak mau. Bahkan seperti inilah kehidupannya. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha menggambarkannya kepada kita. Ya, sejak beliau hijrah ke Madinah, tidak pernah beliau tiga hari makan berturut-turut selama tiga hari penuh. Ya, nah kecuali sehari kadang makan, sehari besok tidak, atau dua hari makan, besoknya lagi tidak, atau bahkan se apa tidak makan sama sekali kecuali ya apa yang ada berupa air ataupun kurma yang sedikit dan sebagainya. Maka kisah-kisah kehidupan Nabi SAW semacam ini ya, mestinya menjadi suatu pelajaran buat kita ya. Nah, betapa kesederhanaan memenuhi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kehidupan yang zuhud kehidupan yang nah tidak terlalu glamor tidak terlalu naam mencintai kesenangan-kesenangan dunia beda dengan orang sekarang ya yang orientasi kehidupannya kebanyakannya adalah urusan dunia saja sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya dunia ya bekerja mencari nafkah sekedar untuk mengumpulkan harta nah tanpa peduli bagaimana ibadahnya bagaimana persiapannya menghadapi kematian dan seterusnya ya seperti itu maka perhatikan orang-orang yang lebih mencintai dalam kehidupan akhirat tentunya ma'asyiral muslimin iya lebih mereka menyedikitkan dalam urusan dunia tidak terlalu banyak ya dan mencukupkan diri dengan apa yang ada barangkali demikian ya sebagaimana yang kemarin telah disebutkan dalil-dalilnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, hadis ini juga menjelaskan pada kita bolehnya ya meninggalkan makanan yang berlebih-lebihan. Ya. Karena bersikap zuhud bolehnya meninggalkan makanan yang berlebihan naam karena bersikap zuhud ya tetapi ya tetapi tanpa harus apa merusak dirinya sendiri ya atau keluar dari ketentuan-ketentuan syariat ada orang yang mengira dirinya zuhud dia meninggalkan dunia sama sekali tidak mau makan atau sedikit sekali makannya minumnya banyak puasa sunnah kemudian tidak mau mempunyai anak istri, ya tidak mau bekerja, tidak mau naam, pokoknya urusan semua dunia yang dianggap baik akan memalingkan dari zikir kepada Allah, ke ibadah pada Allah, maka dia tinggalkan sampai-sampai hidupnya kiri, tidak punya apapun dan hanya menggantungkan dari pemberian orang. Bahkan sampai dia harus ya naam kehidupan yang sangat mengenaskan sekali. Baik. Seperti ini tidak boleh, ya. Karena apa? Sebagaimana, sebagaimana telah dijelaskan kemarin ya, kawan di awal pembahasan kita dalam bab zuhud, zuhud dalam urusan dunia itu artinya seseorang meninggalkan semua perkara-perkara yang tidak memberi manfaat dalam urusan akhirat. Ya. Nah, semua hal yang tidak membantu dirinya untuk memberi manfaat dari kehidupan akhirat, dia tinggalkan, maka itulah orang zuhud. Dan orang yang zuhud tidak mesti harus miskin. Tidak mesti harus menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Bahkan orang kaya pun bisa dengan zuhudnya. Sebagaimana Ibnu Barak rahimahullah. Ya, yang kaya raya, saudagar yang penuh dengan kekayaan dan kaya raya. Tapi dia tidak teralihkan dengannya. Bahkan dia punya kitab tulisan yang bagus tentang masalah kita zuhud. Nah, dan terkenal sebagai orang yang ahli dalam zuhud. Ya, sesuai dengan ketentuan syariat. Bahkan dia seorang imam, al sunnah wal jamaah. Satu tokoh ulama besar di masa beliau. Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah. Beliau kaya raya. Dan beliau menghidupi para ulama ulama al-sunnah semacam Imam Malik rahimahullah. Diberikan hartanya untuk menghidupi kehidupan Imam Malik. Demikian pula para ulama-ulama lain yang tidak bisa bekerja kecuali dibantu oleh beliau. Demikian pula seterusnya. Walhasil ma'asyiral muslimin, Taib. Tidak mengapa kita naam menjadi kaya, tapi ingat kita harus tetap zuhud dalam urusan dunia, berhati-hati darinya, tidak terfitnah dengannya hingga melalaikan kita dari kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Ya, boleh kita meninggalkan urusan makanan minum yang berlebihan demi untuk melakukan sifat zuhud tetapi tanpa harus menyakiti diri sendiri, merusak diri sendiri, tidak mau makan, ya kecuali sedikit sampai dirinya sakit atau tidak kuat untuk ibadah, tidak kuat untuk melakukan ketaatan ini dan itu. Nah, tidak boleh seperti itu. Kasut tidak mesti harus demikian, ya. Namun kalau memang Allah berikan kepada kita pemberian yang berupa apa adanya harta yang sedikit ya harus konak. Kita harus menerima apa adanya dengan konak. menerima apa adanya yang Allah berikan kepada kita ya yang sifatnya adalah naam yang penting bisa membantu kita untuk melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, hadis ini juga menjelaskan pada kita anjuran untuk tidak terlalu ya tidak terlalu kenyang dalam hal makan ataupun minum karena hal itu akan bisa melemahkan badan. Ya, juga menyebabkan banyak tidur. Ya, sehingga dengan demikian akan menghilangkan kesempatan untuk melakukan banyak ibadah-ibadah yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk perhatikan orang yang banyak makan minum akibatnya banyak tidur, ya. malas berpikir, malas belajar. Karena apa? Sekedar nuruti keperluan nafsu makannya nafsu perutnya. Akibatnya apa? Malas berpikir. Iya, orang kalau banyak atau perutnya selalu kenyang, maka tentunya dia akan malas untuk belajar, malas berpikir. Ya, nah berat untuk berpikir. Beda dengan pada saat kita kondisi lapar semacam ini. Ya, alhamdulillah. Ketika dalam kondisi puasa misalnya, bukan justru malah membuat kita malas untuk belajar, malah baik semangat. Ya, nah, meskipun waktunya harus istirahat, istirahat. Lelah, capek, tidur. Jadi kalau kita jangan tidur terus ya, yang penting ada waktu untuk saat istirahat, istirahat. Waktu untuk belajar, belajar, menghafal, menghafal, membaca, membaca. Terus demikian. Beramal soleh, terus beramal. Ya, naam seperti itu. Intinya ma'asyurah muslimin, hadis ini sekali lagi menjelaskan kepada kita betapa keluarga Nabi Muhammad SAW adalah keluarga yang hidup dengan sederhana. Ya, naam dan beliau adalah apa? Sebaik-baik teladan bagi kita. Sebaik-baik contoh bagi kita. Potret sebuah kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada di Rasulullah SAW itu bagi kalian uswah hasanah, suri teladan yang baik. Iman ayatullah wal yaumal akhir bagi orang-orang yang berharap ya, nah kehidupan akhirat dan juga ya, hari akhir nanti ya mendapatkan naam pahala dan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ma'asyiral muslimin ya, karena beliau adalah teladan kita, tentunya kita pun meneladaninya dalam hal kesulitan ini. Ya. Nah, namun kalau kemudian ternyata Allah berikan kita rezeki baik ya, maka rezeki itu jangan melalaikan kita dari melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah kita bisa gunakan ya untuk ibadah dengan berhaji, berumrah, bersedekah, berjihad, ya menyantuni anak-anak yatim, fakir-fakir miskin, ya dan sebagainya. Maka ini nah insya Allah tidak melalaikan kita atau memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekali lagi kehidupan beliau semacam ini patutlah menjadi pelajaran buat kita semua untuk mencontoh, meneladaninya ya. Naam dan sekali lagi jangan mudah tertipu dengan kesenangan dunia ya karena kebanyakan orang itu kalau diuji dari dengan dunia tidak selamat ya kebanyakannya gagal orang ketika diuji dengan dunia diuji dengan kemiskinan dia bisa selamat bisa sabar bisa menjadi baik ya bisa banyak ibadah, tapi ketika diuji dengan kekayaan, nah ada yang kemudian menjadi terjatuh, ya. Nah, ketika jadi kaya seperti yang kita sebutkan kemarin pada kisah tiga orang yang diuji oleh Allah Taala, ya, orang yang botak kepalanya, ya kan? Demikian pula orang yang belang, demikian pula orang-orang yang orang yang buta matanya. Maka dari tiga orang tersebut hanya satu yang berhasil diuji oleh Allah dengan kekayaan, ya dengan kesehatan, Nah, menjadikan orang yang tadinya tidak punya apa-apa menjadi syukur atau pula sebaliknya menjadi kufur dan semakin hartanya itu membinasakan dirinya. Nauzubillah seperti itu. Baik. Maka dari dua hadis ini, maka sekali lagi ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum ajmain kita punya gambaran betapa kehidupan beliau dan keluarganya adalah kehidupan yang sederhana sekali. Mari kita perhatikan hadis yang berikutnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha masih seputar keluarga Rasulullah, maka otomatis riwayatnya banyak diambil dari istri-istri Rasulullah SAW yang mana mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat li Urwata, ya, bahwasanya dia yaitu Fatim Aisyah radhiyallahu anha qalat li Urwata. Beliau berkata kepada Urwah. Urwah di sini adalah Urwah ibnu Zubair. Ya, dan Urwah ibnu Zubair ini adalah keponakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena apa? Karena Aisyah punya saudara perempuan namanya Asma. Ya, satu bapak yaitu dengan Abu Bakar bapaknya Aisyah dengan Asma binti Abu Bakar ini satu saudari eh, satu saudari ya satu keluarga namun ibunya beda ya meskipun beda ibunya sedikit ya. ibu ibunya siapa Asma nah eh, Pak Mar iya ibunya Asma adalah wanita yang kafirah sehingga dicerai oleh Abu Bakar sedangkan ibunya Aisyah adalah wanita yang mukminah Baik. Kemudian ya Asma ini adalah menikah dengan As-Zubair Ibn radhiyallahu anhu sehingga melahirkan anak bernama Urwah. Urwah bin As-Zubair. Jadi Urwah itu apanya Aisyah kalau begitu? Keponakan toh? Iya, yeah. keponakannya. Karena Aisyah dengan ibunya Urwah itu adalah satu saudara. Maka perhatikan di sini. Annaha qalat li Urwata bahwasanya Aisyah berkata kepada Urwah, Urwah bin Az-Zubair, keponakannya Aisyah sendiri. Ibna ukhti, wahai anak saudariku. Wahai anak saudariku. Inna kuna lanan lananduru ilal hilali. Sesungguhnya adalah kami benar-benar melihat, memperhatikan ilal hilali kepada hilal, yaitu bulan sabit setiap bulan ya, tanggal 1. Ya, sesungguhnya kami benar-benar melihat kepada hilal. sumal hilala, kemudian melihat lagi kepada hilal. Kola Urwah, kemudian kola Urwah, Urwah tu ya berkata Urwah, salah sata ahilatin fi syahrain. Yaitu melihat kepada yaitu tiga tiga hilal. Tiga hilal dalam dua bulan maksudnya ya awal bulan melihat hilal bulan berikutnya melihat hilal setelahnya melihat hilal lagi artinya tiga kali hilal berarti hampir tiga bulan ya berturut-turut wa ma fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi narun perhatikan ini syahidnya ya wama uqidat selama itu selama tiga kali terbit hilal yakni munculnya bulan sabit berikutnya bulan sabit berikutnya kemudian bulan sabit berikutnya yaitu dua bulan lebih atau hampir tiga bulan wama uqidat fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun tidak pernah uqidat dinyalakan yaitu apa narun api tadi fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, di rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dua bulan atau hampir tiga bulan lebih apa, hampir tiga bulan ya di rumah Rasulullah itu tidak pernah dinyalakan api untuk apa masak maksudnya tidak pernah masak kenapa karena nggak ada yang dimasak nggak ada makanan yang bisa dimasak di rumah Rasulullah ya selama dua bulan lebih ya atau tiga terbit hilal diceritakan di sini tiga kali terbit hilal ya hilal pertama kedua sampai ketiga dan itu diceritakan ya oleh Aisyah kepada keponakannya yaitu Urwah bin Asyubir. wa ma uqidat fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun tidaklah pernah dinyalakan api di rumah apa di rumah-rumah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaitu di rumah-rumah istrinya beliau semuanya Ya, abiyat itu artinya apa? Di rumah-rumah ya, jamak dari baik Baik. Wa ma uqidat fi abiyati Rasulullah sallallahu narun tidaklah pernah dinyalakan api di rumahnya siapa? Rumah-rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidak ada yang bisa dimasak, tidak ada yang bisa untuk dijadikan masakan untuk dimakan di rumahnya. Kalau kita ya kawan, hampir tiap hari masak. Iya, Pak, iya. Iya, ya Pak Taulis, tiap hari nggih. Masya Allah ya. Pak mungkin juga begitu Pak ya Masak tiap hari. Ya, kompornya nyala terus, dapurnya ngebul. Kan begitu ya? Masya Allah itu ya Pak. Ini ya rumahnya Rasulullah tiga bulan berturut-turut tidak pernah ada makanan yang bisa dimasak di rumahnya. Fakultu maka Urwah berkata, saya berkata, ya kholatu wahai bibi kholah. Apa kholah itu? Bibi, bibi dari pihak Bapak apa ibu? Ibu, ya. Kalau bibi dari pihak paman namanya? Hah? Bibi dari uh, eh, bibi dari pihak ayah namanya? Amma. Iya kan? Iya. Bibi dari pihak ayah namanya amma. Amma. Ya, kalau bibi dari pihak ibu namanya khala. Katanya Urwah bin Azubair zubair "Ya khalatu wahai bibi, maka na yu maka na yu Lalu apa yang bisa menghidupkan kalian di rumah kalian itu. Yui eh, syukur yang bisa menghidupkan kalian. Maksudnya yang kalian bisa makan di rumah itu apa? Kalau tiga bulan berturut-turut tidak pernah masak di rumah, terus di rumah makan apa? Makanlah eh, yui syukur apa yang bisa menghidupi kalian ketika itu? Dalam tiga bulan berturut-turut tidak pernah masak masakan apapun, daging yoraono, tempe goreng belas tidak ada, ya kan? Iya, makanan apapun tidak ada dimasak di situ. Maka ditanyakan oleh Urwah bin az makanan "Makana yu'ishukum wa bibi?" Ya, apa yang bisa menghidupkan kalian ketika itu? Yaitu untuk bisa menghidupi di rumah-rumah kalian. Qalat kata Aisyah radhiyallahu anhu, ya radhiyallahu anha, al-aswadani. Dua yang hitam. Al-aswadan dua yang hitam. Apa maksudnya dua yang hitam? At-tamru wal ma'u yaitu tamer, kurma wal ma'u dan air putih saja. Allahu akbar. Perhatikan ya Ya, selama tiga bulan atau dua bulan lebih ya berturut-turut tidak pernah masak apapun yang dimakan cuma kurma dan air sanggup tidak kita seperti itu <laughs> ya masya Allah kami mengalami ma'asir muslimin ketika masa-masa visor dahulu di Damaj, ya. Iya, nggak ada makanan. Makanya cuman kalau di pondok sediakan maulah tamer. Kalau nggak ada tamer, ya berupa bur yang bur itu pun roti yang apa? Roti yang terbuat dari bur itu roti yang kas kasar sekali dan kecil. Itu pun segini dibagi 10 orang. Kalau tidak cukup ya sudah tamer tiga butir tiga butir atau kadang dapat cuman dua butir sekedar ganjal perut saja. Ya, kalau tidak ada makan seperti itu, ya kita cari rocker. Apa rocker itu? Roti kering yang biasa dikumpulkan oleh para peternak ya, dikumpulkan dari bekas-bekas makanan manusia, kemudian dikeringkan, roti yang dari dimakan tercecer, kemudian dikeringkan, setelah kering, kemudian dibuat makanan kambing sama sapi di rumahnya. Ya, makanan ternak. Itu yang kita makan ketika itu. Syukur-syukur kalau nggak ada, ya ada itu apa namanya zabib anggur kering. Anggur kering ketika itu ya. Banyak waktu itu pas musim dingin dan di kisor kita tidak ada makanan, banyaknya anggur kering. Ya sudah itu makan sudah penghangat tubuh saja, tapi nggak bisa menghilangkan lapar. Ya. Kurma juga begitu, cuma dua butir untuk sehari. Kadang ya <laughs> tiga butir ya, begitu. Subhanallah, kita rasakan. Nah, di sini Rasulullah tiga bulan berturut-turut, tidak ada yang bisa dimasak di rumahnya. Maka ditanyakan, apa yang bisa menghidupkan kalian? Qalat kata Aisyah radhiyallahu anha al-aswadan at-tamr wal ma yaitu dua yang hitam maksudnya adalah makan cuman berupa tamr kurma wal ma dan air putih saja illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansor kecuali ya hanya saja bahwasanya ya Rasulullah SAW itu mempunyai jiron jiron itu tetangga minal ansor dari kalangan penduduk ansor ya lahum mana ih, ya yang mereka itu mempunyai mana ih, mana manaah itu apa Mana manaah itu para ulama menjelaskan asyatu awin naqatu yu'tiha sahibuha ghairah liyasraba labnaha thumma yarudduha idan qata'a labnuha Imam Nawawi menjelaskan mana ih itu artinya adalah yaitu seekor kambing atau onta yang yang baru melahirkan yang punya banyak susu di apa itu di di anunya di teteknya itu ya punya banyak air susu yang kemudian mana ini dipinjamkan dipinjamkan kepada orang lain untuk apa diambil air susunya ya diambil dan dimanfaatkan air susunya nanti kalau sudah habis air susunya dikembalikan lagi pada pemiliknya nah di sini pada saat kehidupan Rasulullah yang serba kekurangan tadi, setiap hari cuma makan, minum hanya berupa kurma dan air putih saja, maka ya kata Aisyah kecuali hanya saja Rasulullah itu punya tetangga dari kalangan Ansor yang dia itu mempunyai manaih. Wakanu yamnahuna Rasulullah sallallahu alaihi minan albanihim ya fayaskina. Ya, dan mereka kemudian yamnahuna mereka memberikan meminjamkanlah lah istilahnya memberikan kepada Rasulullah SAW manaif tadi hewan berupa kambing ataupun onta yang banyak air susunya tadi dipinjamkan kepada Rasulullah SAW ya untuk apa diambil air air apa air susunya sehingga kami para keluarganya Rasulullah bisa minum darinya ya fayasina sehingga kami kata Isa kami bisa minum dari air susu tersebut ini pun pemberian ataupun pinjaman dari tetangga Perhatikan ya ikhwan. Karena para tetangganya beliau tentunya memperhatikan kehidupan Rasulullah dan istri-istri beliau yang serba kekurangan. Maka meminjamkan mana eh ini tadi ya apakah berupa kambing ataupun onta yang banyak air susunya untuk nah air susunya itu diambil dan dimanfaatkan untuk keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ya ikhwan ya coba perhatikan apa tidak ngeri kita ya perhatikan seperti itu kehidupan Rasulullah Ya ternyata dalam tiga bulan berturut-turut tidak pernah ada makanan yang bisa dimasak di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu yang dimakan ternyata apa? Cuman kurma dan air putih saja selama itu. Ya, kecuali kalau ada tetangga yang memberikan apa itu kambing atau onta yang banyak air susunya diambil air susunya kalau sudah habis maka diserahkan kembali atau dipulangkan kembali kepada pemiliknya. Tolik lanjutkan hadis berikutnya masih sama. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Juga hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kata beliau, tuwfiyan Nabiyyu shallallahu alaihi wasallam. Tuwfiyan Nabi SAW wafat. Tuwufiyah itu maknanya wafat. Meninggal dunia. Ya. Nabi SAW wafat. Khina. Ya. Khina. Apa ini? Syaikna minal aswadain. Ya. Ketika ya kami apa ini hidup kami makan ataupun minum atau hidup dari al aswadain apa al aswadain yaitu dua yang hitam. Apa itu? at walma yaitu kurma dan air putih saja atau air biasa saja. Perhatikan ya, akhwan, ya. Nah, jadi Rasulullah SAW wafat tatkala keluarga beliau itu di rumahnya hanya makan minum untuk kehidupannya sekedar apa? air putih dan kurma saja. Sampai akhir beliau. Tambahkan satu hadis berikutnya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anha sama ya, radhiyallahu anhu afan. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ta'ami min ta'amin salasati salasati ayam hatta qubida." Nabi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang ya dari makanan selama tiga hari hatta kubido sampai beliau meninggal dunia. Barakallahu fikum. Perhatikan ya, ini semua hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita betapa ya kehidupan atau gambaran kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu ma'asyiral muslimin ya. Karena itulah naam kita bisa membedakan dengan diri kita yang serba kecukupan ini mestinya lebih banyak bersyukur kepada Allah ya dan kita tidak diuji oleh Allah Ta'ala dengan kehidupan sebagaimana kehidupan Nabi. Ya, karena itulah ini menjadi pelajaran supaya kita ini banyak-banyak bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini semua, pertama, hadis ini menjelaskan atau menunjukkan sederhananya ya kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Ya, antum perhatikan selama tiga bulan berturut-turut beliau tidak pernah makan atau memasak makan apapun di rumahnya, ya apakah berupa daging atau tepung atau beras atau jenisnya tidak pernah ada. Ya, nah itu selama tiga bulan. Yang bisa beliau makan bersama keluarganya hanya kurma dan air saja. Iya, bahkan disebutkan dalam akhir hadis tadi dari hadis Abu Hurairah atau hadis Aisyah bahwa pada saat beliau dicabut nyawanya oleh Allah Taala atau meninggal dunia, maka para istri Rasulullah di rumahnya itu hanya makan tamar dan alma saja yaitu kurma dan air putih saja. Ya, perhatikan ya kawan. Ya. Nah, ini semua menunjukkan sedemikian rupa kekurangannya beliau. Ya. Nah, demikian pula istri beliau namun ridho mereka. Dahulu pernah terjadi ya ayat yang turun terkait dengan permintaan dari sebagian istri-istri Rasulullah sallallahu yang menginginkan supaya Rasulullah memberikan nafkah yang lebih kepada mereka. Iya, sampai akhirnya kemudian membuat Rasulullah sedih karena para istri Rasulullah menuntut untuk diberikan nafkah yang banyak. Maka Rasulullah sedih sampai berhari-hari sehingga ada kabar terdengar kepada seluruh ya kaum muslimin bahwa Rasulullah telah menceraikan seluruh istri-istrinya yang telah menuntutnya. Maka sampai Umar pun mendatangi putrinya yang menjadi istri Rasulullah, siapa namanya? Hafsah dimarahi ya demikian Abu Bakar mendatangi Aisyah dimarahi Aisyah demikian pula seterusnya ya nah sampai turun ayat yang memberikan pilihan kepada istri Nabi kalau mereka menginginkan kehidupan dunia dan seisinya ini maka Rasulullah akan berikan ya kesenangan untuk mereka tapi setelah itu akan dicerai sedangkan kalau mereka menginginkan akhirat ya maka tidaknya mereka menerima kehidupan apa adanya tapi balasannya jannah terus apa yang dipilih mereka mereka lebih pilih jannah ya kawan sehingga konsekuensinya mereka lebih harus bisa ridho dan memilih kehidupan yang apa adanya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para fikum. Maka tunjukkan betapa sederhananya keluarga beliau. Berikutnya Rasulullah muslimin. Termasuk faedah lain dari hadis ini ya. Nah, menunjukkan pada kita bolehnya ya menceritakan keadaan ya rumah tangga ya keadaan di rumah tangga kita bila hal itu bisa mendatangkan pelajaran-pelajaran dan nasihat bagi orang lain ya bila hal itu bisa mendatangkan pelajaran pelajaran dan nasihat-nasihat bagi orang lain sebagaimana kisahnya Aisyah ini bila ceritakan kepada keponakannya bagaimana kehidupan beliau yaitu istri Rasulullah bersama Rasulullah dan keluarganya semua. Ya. Nah, bagaimana kehidupannya hanya cuman makan seperti itu dan sebagainya. Menjadi apa? Pelajaran bagi orang yang diceritakan. Ya, dalam hal ini adalah keponakan beliau sendiri waktu Urwah bin Azubair sehingga disampaikan kepada kita dan hadis ini sampai pada umat oh, kaum muslimin semuanya. Untuk apa? Menjadikan pelajaran. Ya. Nah, tentunya bila menceritakan hal itu bukan bermaksud ujub, bangga diri, Ya, bukan pula untuk menjadikan kesombongan, bukan pula untuk naam kebanggaan dan seterusnya. Tapi naam sekedar untuk menjadi pelajaran bagi yang lain, seperti itulah kehidupan beliau. Kemudian yang ketiga, bolehnya bertanya tentang keadaan kehidupan seseorang. Ya, terutama orang-orang yang memiliki kemuliaan. Boleh kita bertanya tentang kehidupan, tentang keadaan kehidupan seseorang, terutama yang memiliki kemuliaan. Untuk apa? Untuk kita teladani atau untuk kita ambil manfaat atau pelajaran darinya. Seperti yang ditanyakan oleh Urwah bin Azubair di sini. Wahai bibi, makan apa Anda atau keluarga Rasulullah ketika itu bisa hidup? Kalau dalam tiga bulan berturut-turut tidak pernah masak apapun ya di rumahnya Enggak ada makanan yang bisa dimasak kalau kita bisa masak ya sekedar tempe goreng bisa digoreng ya, berarti harus masak ikusan ya masak nasi berarti sudah nyalakan api di situ jadi Rasulullah digambarkan sama Aisyah tidak pernah dinyalakan api di rumah Rasulullah alias tidak pernah masak apapun kecuali apa yang dimakan tamer walma, enggak butuh dimasak ya tidak kurma itu perlu digoreng enggak? Enggak perlu kan ya nah, begitu artinya enggak perlu dimasak tamer dan air Wallahu alam. Seperti itu ya. Nah, itu juga demikian pula hadis sini ma'asyiral muslimin juga menjelaskan pada kita sepantasnya bagi seorang muslim untuk juga memperhatikan kehidupan ya tetangganya, kehidupan orang-orang yang ada di jadi tetangganya di sekitarnya. Sebagaimana tetangga Rasulullah yang memperhatikan kehidupan keluarga Rasulullah akhirnya memberikan hajat apa kebutuhannya mereka kebutuhan Rasulullah dan para istrinya anaknya dipenuhi dengan memberikan pinjaman berupa manaif seekor onta ataupun kambing yang banyak air susunya diambil air susunya tersebut nah, ini berarti harusnya dalam kehidupan tetangga kita perhatikan bagaimana nasib ya orang lain tetangga di sebelah kanan kiri kita Nah, apa ada yang kekurangan tidak, maka menjadi kewajiban bagi kita bila mampu untuk nolong mereka. Ya, termasuk teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita, maka harus diperhatikan ya, supaya mereka jangan sampai minta-minta. Maka kita penuhi kebutuhannya, terutama tetangga yang betul-betul membutuhkan, ya, sehingga tanpa harus mereka minta-minta, kita beri, kita berikan, ya, kebaikan untuk naam, manfaatnya kembali kepada kita juga. Kemudian ma'asyiral muslimin yang lainnya juga dari hadis ini menunjukkan pada kita disunah, disunahkan bagi setiap muslim untuk ya nah mencukupi kebutuhan ya orang-orang yang mulia semacam para ulama ataupun orang-orang yang kita muliakan di kalangan apa para ulama khususnya ya nah yang mereka tentunya waktunya dipenuhi untuk pentingan dakwah kepentingan pengajaran ilmu sehingga tidak sempat untuk naam mencari nafkah dirinya sendiri dan keluarganya. Maka sebagaimana para tetangga Rasulullah melihat Rasulullah keadaan seperti itu, ya sampai kekurangan, maka hendaknya kita memenuhi ya semampu kita, membantu dia semampu kita. Kita punya manaif, kita punya onta ataupun sapi yang punya air susu diberikan untuk mencukupi kebutuhan hariannya di rumah ya Rasulullah ketika itu ataupun para ulama misalnya. Dulu di Yaman juga begitu. Ya, saya Yahya al tidak sempat. Beliau bekerja, tapi beliau setiap hari harus mengajar pagi, siang, sore, malam terus demikian. Maka kebutuhannya dipenuhi oleh dakwah, oleh pondok pesantren waktu itu ya untuk memenuhi ya dari empat orang istri beliau yang banyak itu demikian pula putra putri beliau nah dipenuhi ya sehingga dengan itu beliau tetap terus tenang dalam berdakwah tenang dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran ya kepada naam para tulab yang membutuhkan ilmu dari beliau. Demikian pula ya di sini. Contohnya adalah Rasulullah. Maka para sahabatnya perlu memperhatikan kehidupan mereka supaya mereka pun bisa tenang sehingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Allah a'lam bishawab. Baik, demikian dulu ma'asil muslimin pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang mulia ini. Inti dari itu semua adalah Baik sekali lagi dalam bab ini kita diingatkan untuk senantiasa bersikap zuhud ya dalam urusan dunia ini tidak berlebih-lebihan, tidak tertipu dengannya dan tidak terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepadanya. Iya. Nah, karena zuhud itu tidak mesti harus betul-betul tidak punya apapun ya. Tapi boleh kita memiliki apa kekayaan selama kita tidak dilalaikan darinya dan bisa membantu kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai pembahasan pertama. Insya Allah kita akan masuk pada bab yang pertama, kedua, dan seterusnya dalam pelajaran ini.